السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengkaji tentang keutamaan membangun masjid atau musola atau tempat ibadah kaum muslimin di kamp pengungsian. Khusus kajian kita pada saat ini kamp pengungsian Muslim Rohingya yang berada di Bangladesh. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Yang pertama adalah untuk mengingatkan kita bahwa orang yang membangun masjid atau musola tempat peribadatan kaum muslimin akan mendapatkan pahala yang besar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar khususnya nanti di akhirat kelak yang kedua adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Dan masjid bukan saja tempat peribadatan kaum muslimin, tapi juga masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW bahkan kalau kita baca hadis Rasulullah SAW kita akan menemukan penjelasan bahwa sebaik-baik tempat itu adalah masjid seburuk-buruk tempat adalah pasar jadi ketika kita membangun masjid sesungguhnya kita sedang membangun tempat yang terbaik di muka bumi Dalam hadis yang saya sampaikan tadi Rasulullah SAW menjelaskan Siapa yang membangun masjid karena mengharapkan reda Allah Maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga Jadi siapa yang membangun ya Sudah barang tentu ketika membangun masjid itu melibatkan banyak orang tidak mungkin orang sendirian bangun masjid, simsalabim kemudian jadi masjid. Dia harus melibatkan para tukang, mungkin insinyurnya, kemudian donaturnya, dan semua komponen, komponen masyarakat. Makanya ketika ada informasi, ada maklumat, ada pengumuman tentang pembangunan masjid, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berupaya semaksimal mungkin ada saham di dalam pembangunan tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ketika awal pembangunan masjid, Rasulullah SAW beserta sahabat semuanya terlibat. Rasulullah SAW ikut terlibat dalam pembangunan. Sahabat Rasulullah SAW juga terlibat dalam pembangunan. Maka kalau benar-benar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pengikut Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka seharusnya kita pun juga semangat terlibat di dalam pembangunan masjid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita Muslim Rohingya saat ini sudah lebih 500 ribu orang berada di perbatasan Bangladesh. Dan sampai saat ini permasalahan Muslim Rohingya belum selesai. Bayangkan dari tanggal 25 Agustus, sekarang September, Oktober, masuk November, udah berapa bulan? Belum selesai. Sudah sekian bulan mereka tinggalkan kampung halamannya karena kampung halamannya dibakar, mereka ditangkapi, dibunuh, disiksa, wanitanya diperkosa, mereka menyelamatkan diri atau dalam bahasa Islam disebut mereka hijrah. Hijrah dalam rangka menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam yang melekat dalam dirinya. Nah, ketika mereka sampai di Bangladesh sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai orang beriman, sudah barang tentu mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka akan membangun tempat peribadatan? Mereka datang ke Bangladesh sebagai pengungsi, rumahnya dia tinggalkan, harta bendanya dia tinggalkan. Bahkan ada yang masuk Bangladesh, perbatasan Bangladesh, cuman pakai kaos, kaos biasa. Dia pakai sarung. Harta bendanya dia tinggalkan. Nah, oleh karena itulah lembaga sosial termasuk di dalamnya KISPA berinisiatif memfasilitasi mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tetap melakukan salat sebagai kewajiban sebagai seorang muslim. Alhamdulillah itu kita lakukan. Dan sudah barang tentu kami mengakui bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Harus bersinergi dengan umat dengan komponen-komponen lembaga sosial lainnya. Disinilah kita pentingnya mempraktekkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Jadi ketika ada problem semacam itu, ada masalah bagi kaum muslimin, ini adalah kesempatan kita untuk bersinergi, bekerja sama yang punya uang dengan uangnya dia infakkan. Yang bisa ngomong dia berbicara mengingatkan umat. Yang bisa menulis dia tulis. Yang ahli IT dengan teknologinya dia sebarkan informasi ke tengah-tengah umat. Sehingga umat tahu tumbuh kesadarannya. Jadi semuanya harus terlibat. Oh saya nggak bisa memberikan bantuan yang begitu besar. Saya teringat dengan guru-guru kita terdahulu ketika memberikan motivasi untuk membangun masjid dan musola, apa yang mereka sampaikan? Jangan sampai suatu amalan kebaikan kita tidak ada saham di dalamnya. Ketika ada pembangunan masjid misalkan, kalaupun kita nggak bisa dengan dana yang begitu besar, upayakan satu sak semen kita berikan saham di dalam pembangunan tersebut. Kalau nggak bisa satu sak semen, upayakan satu bata kita ada peran di dalamnya. Kalau nggak bisa satu bata, maka satu paku kita ada peran di dalamnya. Nggak bisa satu paku, upayakan sebutir pasir kita berikan. Yang penting ada saham kita di dalam kebaikan tersebut. Yang penting adalah kita ada saham di dalam pembangunan tempat peribadatan kaum muslimin. Karena fadilahnya sangat besar, keutamanya sangat besar kita akan mendapatkan pahala sebanyak mereka yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala sebanyak mereka yang melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka melakukan salat? Subuh mereka salat, zuhur melakukan salat, asar, maghrib, isya mereka melakukan salat. Belum lagi pengajiannya. Belum lagi pembinaan kepada anak-anaknya. Kami berpesan kepada mitra kami bantuan yang diberikan salurkan untuk guru-guru ngaji sehingga walaupun mereka dalam keadaan sulit mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian tapi mereka tetap semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka mempelajari Al-Qur'an mereka menghafal Al-Quran Subhanallah, Alhamdulillah Allahu Akbar, ketika ini kita informasikan Mudah-mudahan memberikan Semangat kepada mereka yang masih lalai dalam rangka mengkaji nilai-nilai Islam, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Mereka yang menjadi pengungsi saja, mereka yang terusir dari kampung halamannya saja, mereka memiliki kepedulian, perhatian kepada Al-Qur'an. Lantas bagaimana mereka yang hidup dalam keadaan merdeka, dia bisa berusaha, dia bisa bekerja, dapat gaji bulanan. Kenapa tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Kenapa tidak berinteraksi dengan masjid yang ada di kampungnya, di komplek perumahannya, di perkantorannya? Kenapa? Jadi ada perbandingan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis ini sahih bahwa siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangun untuknya seperti itu di surga. Nah, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita, tergugah hati kita. Dimanapun masjid, ketika ada pembangunan, kita ada saham di dalamnya. Jangan sampai tidak. Alhamdulillah, Kispa beserta dengan Majelis Ulama Rohingya, bahkan ketika ini kita sampaikan kepada mitra lembaga dakwah eh, lembaga sosial, lembaga kemanusiaan berasal dari Gaza, Palestina. Rakyat Gaza pun juga memberikan sokongan, memberikan dukungan, mensupport. Makanya nanti Anda akan lihat bagaimana sinergi Kiswa, Majlis Ulama Rohingya, kemudian Al-Sara Foundation. Karena kita bersinergi. Dan kita umumkan kepada masyarakat, kita share melalui sosial media agar umat tahu, bukan untuk riak, Saudara. Dampak sosial media itu sangat besar. Saya bertemu dengan Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Itu Facebooknya itu dikunjungi lebih kurang 6 juta orang. 6 juta orang nggak sedikit saudara. Seluruh dunia. Dari Amerika, Eropanya segala macam. Dia sampaikan kepada saya, Bang, ketika saya mengisi di Masjid az Sentul, itu langsung live itu. Melalui Instagramnya, kemudian melalui Facebooknya. Baru aja di dibuka, kemudian informasikan. Dalam hitungan menit, yang mengunjungi itu ada sekitar 500 orang. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kemudian disampaikan dari mereka berkunjung mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu juta orang, seratus ribu aja mendapat hidayah, seratus ribu aja yang berinfak. Sekali dia berinfak, taruhlah misalkan sepuluh ribu, berapa coba? Makanya orang yang bergerak di bidang media, yang sedang merekam semacam ini, jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Hargai dia punya profesi. Memang dia nggak banyak ngomong, yang ngomong mah ustadznya. Tapi dengan sabab mereka informasi menyebar. Saya sampaikan. Anda tahu yang namanya burung hut-hut. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa peran burung hut-hut? Menyampaikan informasi kepada Ratu Sabah yang saat itu belum memeluk Islam. Ratu Sabah di mana? Di Yaman. Jarak Yaman dengan pusat kekuasaan Nabi Sulaiman yang berada di Betul Maqdis berapa ribu kilometer coba? Lebih kurang 2400 kilometer. Itu sekali jalan. Kalau balik berapa? 4800. Hampir 5000 kilometer. Burung hut-hut. Makanya Allah badikan dalam Al-Quran. Nah, saya perlu menyampaikan hal ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin hati berpenyakit atau dia tidak tahu. Ngapain sih sampai di-share-share, direkam segala macam, itu merusak keikhlasan. Mungkin dia tidak tahu atau mungkin hatinya berpenyakit. Mungkin hasad, mungkin dengki. Nah, disinilah pentingnya kita tazkiyatun nafas. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Kita informasikan ini bukan untuk kesombongan. Kita niatkan ini bagian dari dakwah dan saudara-saudara kita muslim Rohingya ketika diberikan bantuan oleh lembaga sosial, lembaga kemanusiaan dari Indonesia, alhamdulillah banyak yang datang ke Bangladesh, bahkan yang masuk ke Myanmar. Mereka berterima kasih kepada kaum muslimin Indonesia. Mereka berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Anda bisa lihat nanti. Berarti kan ukhuwah kita terjalin. Persaudaraan kita kan jadi mantap, jadi bagus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara-saudara kita dari Gaza, Palestina walaupun mereka sedang diblokade, mereka dijajah, tapi mereka memiliki kepedulian. Mereka tetap memiliki kepedulian. Mereka bantu saudara-saudara mereka muslim Rohingya yang terdampar atau yang mengungsi, yang hijrah ke Bangladesh. Nah, sekarang saya akan sampaikan kepada jamaah ini sebelum ada masjid. <clears throat> Coba Anda bayangkan. Apa sebelumnya kita tahu? Tidak tahu. Ke Bangladesh kagak, ke Myanmar kagak, ngelihat kagak. Ya bagaimana dia tahu? Tapi dengan pengajian semacam ini, saya informasikan kan jemaah tahu bagaimana kondisi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun, rintik-rintik dia tetap melakukan ibadah. Ini sebelum ada masjid. Nah, kalau orang yang memiliki, memiliki apa memiliki akal waras, kesehatan, apa dia akan biarkan saudaranya sholat begini terus setiap hari? Kan tidak. Ketika dia melihat semacam oh saya harus bantu agar mereka beribadah dengan tumak nina dengan khusyuk. Ya. Nah, maka kita bangun. Ini yang pertama. Kok masjid musolanya kayak begini Ustaz? Ya memang sangat sederhana. Jangan Anda bayangkan seperti masjid Jenderal Sudirman semacam ini yang berapa lantai. Ini daerah pengungsian. Ya. Mereka bekerja gotong royong. Saya ketika melihat ini teringat dengan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang disebut dengan Masjid Nabawi. Dan Anda jangan bayangkan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW tidak seperti Masjid Nabawi seperti saat ini. Dulu tiang-tiangnya itu dari batang korma. Atapnya itu dari daun pelepah korma, apa daun korma. Sangat sederhana sekali. Tidak ada karpet. Bahkan apalagi marmer tidak ada. Makanya kalau Anda baca hadis Rasulullah SAW jangan heran ketika habis sholat mereka pada ngusap mukanya. Kenapa? Pasiran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal semacam ini harus kita ketahui. Ini yang pertama, ya, masjid yang pertama. Jadi amanah kaum muslimin yang disampaikan kepada KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina salah satunya adalah kita berikan kepada pembangunan masjid. Di samping untuk fakir miskin, anak yatim, bahkan biaya untuk menyeberangi sungai. Sebab kalau mereka nggak nyeberang, di sana ada tentara Myanmar yang akan menembaki mereka. Nah, maka kita bantu. Dan ini sebagai laporan kami. Karena ini pertanggungjawaban. Sekiranya masyarakat kaum muslimin manusia hatinya bersih semua. Nggak perlu kita pakai begini-beginian, cukup ngomong aja. Cuma kan orang perlu tahu, saya udah ngasih bantuan, oh, kemana tuh larinya uang? Untuk apa? Nah, inilah Anda percaya kepada kami, inilah kami salurkan. Anda mendapatkan pahala sebanyak mereka melakukan sholat di sana. Ini yang pertama, ya. Alhamdulillah, mereka sudah lakukan pengajian di sana. Mereka sudah melakukan dakwah. Ya, mereka ucapkan terima kasih rakyat Indonesia. Merah putih ya dikenal oleh mereka. Jadi kita membuat nama bangsa juga. Makanya kalau ada aktivitas kemanusiaan sosial jangan dicurigain. Apalagi dikaitkan dengan teroris. Itu orang hasad itu. Hati-hati. Udah bantu kagak, doain kagak, infak kagak, nuding lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti orang yang gak bakalan mati. Ya, kalau mati ditanya malaikat apa jawaban? Makanya kita harus berpikiran rasional. Kita berpikiran cerdas. Akal sehat kita difungsikan. Kalau kita udah nggak mau bantu, udah diem aja. Berikan kesempatan orang untuk beramal soleh. Dan saya bersyukur kepada Allah banyak lembaga di negeri kita yang memiliki kepedulian. Atapnya di eh, terbuat dari eh, terpal. Nah, ini sudah di, di apa namanya di pelur ya. Eh, lantainya. Nah, sekarang saya lihatkan videonya. Dia menjelaskan tentang sholat. Alhamdulillah. Ya, kegiatan keagamaan, taklim, pengajian berlangsung di sana. Kita bersyukur sama Allah. Sebab kalau nggak begini, Pak, orang bisa stres. Gimana nggak stres, Coba Lebih 10 hari mereka melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, menuruni jurang, mendaki bukit, kehujanan, kepanasan, ya, nggak makan, nggak minum. Nah, kalau keimanan nggak kuat, bisa stres dia. Tapi alhamdulillah, ya, kita fasilitasi semacam ini, pengajian semacam ini. Nah, ini pun juga pelajaran buat kita, buat kita yang merdeka, buat kita yang tidak mengungsi. Sebab ada juga sebagian saudara kita difasilitasi oleh pengurus masjid pengajian, nggak datang dia ke masjid, nggak mau dia ke masjid. Tapi pengungsi Muslim Rohingya yang susah, yang sengsara, yang terusir, mau datang ke masjid ya. Masa kita merdeka yang alhamdulillah kehidupan kita lebih baik daripada mereka. Fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim? Nah, kemudian yang saya sampaikan lagi Kita didoakan coba. Doa seorang muslim kepada muslim yang ada mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. mereka terzolimi kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat doa orang terzolimi mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Dia sebut lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil Allah. Kemudian ini Disebut nama Indonesia. We thank so much for our leader, Isra Anmur. We thank eh, Indonesia, who give us masjid in our in our skin. Inshallah, inshallah, we hope that more than 1,000 people, 1,000 poor Rohingya refugees will get the from this masjid. Inshallah, inshallah, we hope that we will get any other humanitarian relief from Indonesian people, and we also hope that you will not forget us in any time. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Allah, give the berkat, selamat and rahmat upon our Indonesian Muslims. Ya Allah, punish them, not if they forget or fall into error. Our Lord, lay not on us a burden like that which you His lay on those before us. Our Lord put not on us the burden greater than we have strength to bear. Pardon us and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are our Mullah, supporter, protector, owner, creator, organizer, and the deliverer of security. Anak-anak pun juga ikut mengaminkan. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Mereka gotong royong. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sinergi tiga lembaga. KISPA, Majelis Ulama Rohingya, kemudian Sarak Foundation. Nah, Sarak Foundation ini adalah mitra KISPA. Jadi eh, kita kan sulit masuk ke Gaza saat ini. Alhamdulillah dengan kita bekerja sama bantuan-bantuan untuk Gaza Palestina amanah kaum muslimin yang diberikan kepada Kispa itu dapat kita salurkan. Nah, alhamdulillah prioritas bantuan kita adalah untuk para penghafal Al-Qur'an di Gaza. Ada sekitar lima masjid itu kita support, kita bantu mereka. Jadi bantuan itu tepat. Kepada siapa? Kepada anak-anak yatim, kepada mereka anak-anak yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika mereka hafal Al-Qur'an, masyarakat Indonesia ada saham terhadap Al-Quran yang ada di kepala mereka. Mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan mahkota di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Kenapa? Karena kita sudah membantu mereka. Nah, kemudian ini rekamannya. Thank you. Nah, ini dalam bahasa Arab, ya. Sinergi tiga lembaga. Nah, Saraf Foundation ini juga uh, yang menyalurkan bantuan kita di Suriah. Ini juga uh, bantuan kita untuk pompa air, ya. Kalian lihat begini, betapa indahnya ukhuwah ya. Betapa indahnya persaudaraan Islam. Betapa indahnya kepedulian umat Nabi Muhammad SAW. Kita saling bantu. Ya. Gimana kita tidak terharu? Bahkan bisa menangis kita. Ya. Inilah manisnya iman. Ini manisnya ukhuwah. Walaupun kita nggak saling mengenal dengan mereka. Dia juga nggak kenal saya. Saya juga nggak kenal mereka namanya satu persatu. Tapi kita diikat dengan ikatan iman. Kita memfasilitasi mereka beribadah kepada Allah. Memfasilitasi mereka sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, membesarkan asma Allah. Ini tenda-tenda mereka. Ya. Yang kita bantu juga. Jadi tenda-tenda kita bantu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Betapa indahnya ukhuwah. Orang Gaza ikut bantu, orang Indonesia ikut bantu, ya. Muslim Rohingyanya ini uh, toilet mereka sangat sederhana sekali. Kita bantu juga. Ya sudah barang tentu sangat sederhana sekali. Ini kampung pengungsian ini. Ya bayangkan saja, lebih 500 ribu orang coba. Ya mudah-mudahan ini meringankan beban mereka. Mudah-mudahan mereka cepat kembali ke kampung halamannya. Allah lindungi mereka, Allah selamatkan mereka. Dan mohon doanya mudah-mudahan November ini relawan Kispa bisa uh, berkunjung ke sana. Ini pompa. Saya kalau lihat ini pompa ingat Jakarta tahun 70-an. Ya orang Jakarta dulu mandinya pakai pompa ini. Apa istilah pompa kodok apa istilahnya itu dulu. Ya dipancing dulu baru ya keluar airnya. Ini toilet mereka. Ini kerjasama, ya kerjasama yang indah. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada nasihat yang Ah, dapat menggugah kita. Alhamdulillah saya ah, berkunjung dengan lembaga tafiz mereka. Jadi mereka pun ngapalin Al-Qur'anul Karim. Ini ketika tim Kispa berkunjung kepada ah, lembaga tafiz mereka di kamp pengungsian di Malaysia. Nah, ini sama-sama mari kita dengarkan. Ini para penghafal Al-Quran Dan yatim Anak yatim coba Karena orang tuanya sudah dibunuh Dia ucapkan kalimat tauhid Walaupun kita nggak ngerti maknanya Tapi ucapannya menyentuh hati kita, gesturnya menyentuh kita. Dia sedang menyebut miftahul jannah. Kunci surga yang disebut. Kalimat la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti acara ini. Di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang eh, dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang ingin membantu eh, saudara-saudara kita muhajirin, mereka pengungsi, ini nomor rekeningnya jelas. Nah, ini perlu saya jelaskan ada yang banyak tanya, kenapa kok namanya nama eh, Ita Anita? Ini Ita Anita dia berkorban, mengorbankan atau menginfakkan nomor rekeningnya, Pak. Jadi bukan bukan mereka lagi yang megang, tapi serahkan kepada Kispa dan ini untuk memudahkan mobilitas kita, untuk mudah mengambilnya, ya, menariknya kembali. Karena kita sudah pernah kalau yang formil-formil itu itu cara pengambilannya tanda tangannya dua di antara tiga. Ya, pernah ada tamu datang dia perlu eh, segera. Nah, yang dua ini nggak ada, Akhirnya tertunda bantuan kita berikan. Kan sayang. Nah, ini perlu kami sampaikan dan ini sudah keputusan uh, pengurus Kispa. Dan ini nomor rekening resmi dari Kispa Peduli Rohingya. Kalau untuk Suriah lain lagi, kalau untuk Peduli Negeri lain lagi, kalau untuk Gaza, Palestina lain lagi. Jadi semua sesuai dengan akadnya masing-masing. Dan semua bantuan yang diamanakan, insya Allah semuanya kita akan berikan. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah warinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad Allahumma arham ummata sayidina Muhammad Allahumma jubur ummata sayidina Muhammad Allahumma fat ummata sayidina Muhammad Allahumma afi ummata sayidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayidina Muhammad Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suria wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna jannata mal abrari aziz ya ghafur ya rabbal alamin allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashuna wa qaddaruna wa ta'budana wa tamim taqsirana ya allah ya allah ya allah ya rahman rahimin allahumma innaka allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna asqa ridhaka jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajmain rabbil alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada di antara jamaah yang ingin menginfakkan sebagian dari rezekinya. Insyaallah setelah ini kita gelar sejadah saja silahkan. Kami hanya memfasilitasi, kami tidak meminta karena kita ingin sama-sama beramal soleh. Dari saya cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis.